بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعزني وسكم الله Masih dalam pembahasan masalah hibah Taib Hibah yang diperbolehkan Samsul Kemarin apa? Yang pertama. Hmm? Yang boleh. Yang pertama adalah ketika orang terdolimi maka dia <clears throat> <clears throat> boleh menyebutkan tentang aibnya orang yang berbuat suatu kedoliman kepada orang yang diharapkan bisa membantu untuk mengembalikan haknya. Ini yang pertama. Yang kedua apa, Debo? kemarin kita sebutkan Rasid Ewa isti'ana Minta pertolongan Untuk merubah suatu kemungkaran Yang ketiga apa kemarin Akbar Ewa Dalam rangka untuk minta fatwa Nah, alam maksudnya ta'in dan ta'rid. Ta'in dan ta'rid. Al-aula at-ta'rid. Mubah ya. Bita'in dan afdol adalah ta'rid. Gimana Ridho? Ibad? Apa maksudnya ta'yin dan ta'rid? Ada Rahman Rio? Hmm? Nasid? Maros? Ibrahim? Abu Hasan? Ewa, ahsanta. Kalau ta'yin menyebutkan orangnya. Kalau ta'rid tidak menyebutkan secara global saja. <clears throat> Dan ini lebih utama dibanding menyebutkan orangnya walaupun diperbolehkan sebagaimana perbuatan siapa kemarin Hindun ya tentang suaminya yang kikir terhadap hartanya Kemudian Hindun mengadukan kepada Rasulnya dan beliau tidak mengingkari penyebutan nama tersebut. Kemudian yang keempat al-amru rabi perkara yang keempat yang diperbolehkan berbuat hibah adalah tahdirul muslimin mislu antara mutafakihan yataraddadu ila mubtadi al fasik fatakhafu ayata'adda ilaihi dzalika falaka an taksif lahu alhal Yang keempat adalah tahdir terhadap kaum muslimin. Dia berbuat hibah, ya, menyebutkan aibnya seorang dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk hati-hati dari orang tersebut seperti engkau melihat ya mungkin seorang mutafakihan orang yang fakih dalam masalah agama orang yang secara keilmuan berbobot ilmunya tapi ternyata dia yataraddad dia mondar mandir ada hubungan akrab dengan seorang ahlu bid'ah ini ada hubungan akrab dengan ahlul bid'ah atau orang yang fasik. Nah ini. Maka di sini diperbolehkan untuk seorang yang dia dalam rangka untuk penasehat, dalam rangka untuk kebaikan kaum muslimin dan juga kebaikan orang tersebut, dia menyebutkan aibnya mutafakih tersebut, orang alim tersebut. Nah ini. Kenapa watakhafu? ada ilai dalik. Takut ya karena akan berdampak terhadapnya berdampak yang negatif. Ini kalau tidak disebutkan, kalau tidak untuk hati-hati dari orangnya, orang akan terbawa, orang akan tergiur dengan ucapan-ucapannya. Maka kalau kata beliau falaka bagi kalian, namun untuk membuka tentang orang tersebut, keadaan orang tersebut, tentang aib-aib yang ada pada diri orang mutafakih tersebut. Nah ini. Demikian. Ini dalam rangka hadir yang memberi peringatan kepada kaum muslimin untuk hati-hati dari orang tersebut. Nah, jangan sampai terbawa, terpengaruh dengan pemikirannya, dengan aib, dengan jangkalnya pemahaman dia, dengan jangkalnya mungkin akidah akidahnya rusak Naam, maka jangan sampai terpengaruh. Wa kadzalika idza arafta min 'abdika as-saraqah al-fisq. Dan demikian juga tak kala engkau mengetahui dari budak kalian dia seorang pencuri. Ini ya, atau orang yang fasik. Punya budak. Budaknya seorang pencuri, nakal. Orang yang fasik. Maka keadaan seperti ini fatadkur dzalika lil mustari. Maka engkau menyebutkan perkaranya kepada sang pembelinya. Seandainya memang kalau mau dijual. Ini ya, ketika kita mungkin punya budak, di antara kaum muslimin punya budak, kemudian ingin dijual, maka aib-aib yang ada pada budak ini disebutkan kepada sang pembeli. Hati-hati ini budak saya seorang yang nakal, tukang ambil barang, nam kurang amanah. Demikian. Ini diperbo diperbolehkan. Wa kadzalikal al mustashar fi tazwiz wal ida'il amanah. Dan demikian juga yakni orang-orang yang diajak bermusyawarah atau orang-orang yang diisyaratkan untuk diajak musyawarah dalam masalah pernikahan, dalam masalah yakni ketika dia memberikan satu amanah. enam, misalnya ya si A ingin memberikan satu amanah kepada si B atau mungkin eh, si A ingin menikahkan dengan seorang si B. enam, orang tuanya ingin menikahkan dengan si fulan. Maka orang tuanya mengajak seseorang untuk bermusyawarah ini diajak bagaimana ini keadaannya si fulan untuk saya beri amanah demikian demikian demikian untuk memegang uang saya beri amanah nah, untuk saya nikahkan dengan anak saya bagaimana nah ini di sini lahu ayat kurama nam yu'arifahu ala qasdil nushi lil mustasir maka baginya enam ini bagi orang yang diajak bermusyawarah boleh untuk menyebutkan apa-apa yang dia ketahui untuk mengenalkan orang tersebut siapa dia, enam siapa calon enam pasangannya atau siapa dia yang akan memegang amanahnya dia, bagaimana orangnya amanah atau tidak. Nah ini. Maka yang diajak bermusyawarah menerangkan keadaan orang tersebut. Ingat ala kostinushi berdasarkan ya ini dengan niatan dalam rangka untuk nasihat bagi orang yang mengajak musawarah. Ini. La ala qasdil waqi'ah. Bukan nam dengan niatan yakni untuk melecehkan orang tersebut. Untuk melecehkan orang yang akan diberi amanah, untuk melecehkan orang yang akan yakni menjadi pasangannya. Tidak. Tapi untuk memberikan suatu nasihat demikian orangnya. Orangnya ini kurang amanah. Seandainya engkau diberi, seandainya engkau memberikan satu amanah, memegang mungkin perbendaraan masalah keuangan atau memegang suatu kepemimpinan, dia kurang amanah. Terangkan dia hakikat siapa dia. Nah ini, ini disebutkan tentang orang tersebut. Dia kurang amanah, dia tukang korupsi, dia tukang ini, tukang ini, tukang itu dan sebagainya. Nah ini, agar apa? nggak jadi dia memegang amanah tersebut sehingga dilimpahkan ke orang lain. Idza alim anahu la yanziru yanz, yanjajiru ila bitasrih. Apabila diketahui bahwasanya tidak akan tercegah kecuali memang dengan tasrih, dengan jelas. Hampir ya amanah akan dia terima. Kalau cuma setengah-setengah ini akan dia terima amanah tersebut dan bahaya Masalah enam pemutaran mungkin masalah apa ya suatu usaha-usaha yang besar butuh pemikiran butuh orang yang ahli lebih-lebih dia nggak ahli kemudian banyak korupsi misalnya nggak bisa untuk diberikan amanah memegang jabatan sebagai apa yakni <clears throat> kepalanya kepala perusahaan nggak bisa lah ini segera dikasih tahu kalau kalau nggak dikasih tahu, kemudian dia pegang, nah ini alamat akan rusak kepengetahuan tersebut. Nah ini bolehkan. Kemudian al-khamis yang kelima, ayakuna ma'rufan bil laqab kal a'raj wal a'mas fala isma ala man yadkuruhu bihi wa in wajada ala dzalika ma'dalan kana aulam yang kelima adalah berbuat hibah yang dia sudah ma'ruf dengan satu gelar. Ini enggak jadi mengapa? Enggak berdosa. Ketika nam seperti sebutan kal a'raj. Nam, si pincang misalnya. Sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Ini ini enggak mengapa? Dan orangnya enggak tersinggung. Orangnya tidak tersinggung. Wal a'mas. Nah. A'mas. Apa a'mas artinya? Paham? Eh? Apa artinya Ikhwan? Hmm? Orang yang apa Hab? Apa Fahruddin? Hasan? Ini apa? Yang penglihatannya kurang jelas. Fala isma maka enggak berdosa atasnya. Dia menyebutkan keadaan orang tersebut. Dia orangnya mungkin apa? Penglihatannya kabur, pincang, kemudian hidungnya pesek dan sebagainya dan ma'ruf, enggak tersinggung, sudah terbiasa. Ini enggak jadi masalah. enam Tapi ingat wa in wajada an dan jika didapatkan dari perkara tersebut yang memang lebih baik, lebih adil, lebih bijaksana, maka lakukan. Karena awalnya itu lebih utama. Nah, ini seandainya memang kalau ada yang lebih ma'ruf baik bagi orang tersebut. Dia punya sifat memang mungkin pincang ya matanya atau apa kakinya pincang atau mungkin matanya ya ini agak nggak normal sebelahnya. Maka nah, sebutkan yang sisi yang lainnya yang menunjukkan yakni apa? suatu kebaikan. Mungkin orangnya Masya Allah ya. Ilmunya, orang yang berilmu, orang yang akhlaknya bagus misalnya. Dan orang ma'ruf. Nah ini lebih utama daripada menyebutkan aib tersebut. ashadis yang keenam. Ayyakuna mujahiran bil fiski berbuat hibah terhadap orang-orang yang terang-terangan tentang kemaksiatan, kefasikan. Ini tidak mengapa. Minum homer, ya, jalan-jalan di depan rumah kelihatan. Kalau masih ada rasa mungkin malu, ya, dia sembunyi-sembunyi minum homer, judi di dalam rumah nggak kelihatan. Ini kita nggak diperkenankan untuk ya ini menyebarkan orang tersebut. Dia judinya sembunyi-sembunyi, takut diketahui. Dia apa minum homernya juga sembunyi-sembunyi, takut diketahui di kamar atau di rumah. Jangan disebarkan. Ketika masih dia ada punya rasa malu demikian. Tapi kalau sudah orangnya mujahir, terang-terangan di jalan ya sudah nggak ada rasa malu di depan rumah padahal rumahnya apa lalu lalang orang lewat tahu semua orang lewat pasti tahu oh si fulan mabuk nah sama si perempuannya misalnya sama pasarnya sudah ini nggak ada kehormatan baginya nah nggak ada kehormatan di sini walayastan kifu ayat bihi dan dia nggak merasa terlecehkan ketika memang ada orang yang menyebutkan Gak merasa malu, gak merasa terlecehkan, biasa. Mau disebutkan ya monggo, enggak juga enggak masalah. Nah ini, keadaan seperti orang seperti ini adalah namu jahir bil fiski, terang-terangan kemaksiatannya, maka enggak ada kehormatan, maka kita diperbolehkan untuk menyebutkan orang tersebut. Nah, kita kasih tahu kepada teman-teman kita, misalnya hati-hati, ini si fulan tukang mabok, tuh lihat di rumahnya, di depan rumahnya terang-terangan. Jangan dekat-dekat sama si dia. Nah ini, ini tidak mengapa. Sebagaimana telah datang satu hadis, tapi di sini hadisnya doif yang dalam doifah dan juga dalam doiful jamu sahir. Naman alqa jilbabal haya fala hibatalahu. Barang siapa yang dia melemparkan selubung rasa malu maka enggak ada hibah baginya. Artinya diperbolehkan hibah untuk orang tersebut ketika dia enggak ada rasa malu berbuat satu kemaksiatan telah tercabut rasa malunya. Nah, dan juga dalam hadis yang lain yang sahih dalam rawahu muttafaqun alai min hadis Abu Hurairah beliau bersabda kullu ummati mu'afa illal mujahir illal mujahirin semua umat saya ya setiap umat saya itu mereka mu'afa dalam keadaan selamat ini mereka dalam keadaan selamat ketika berbuat satu kemaksiatan sembunyi-sembunyi masih ada harapan yakni keselamatan bagi orang tersebut kecuali orang-orang yang mujahir orang-orang yang terang-terangan berbuat satu kemaksiatan ini nggak ada kehormatan, nggak ada keselamatan bagi orang tersebut. Dan di antara bentuk mujahir adalah ayat malah rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltul al kada wa kada. Dan di antara bentuk yakni mujahir yakni terang-terangan berbuat satu kemaksiatan adalah Nah, seorang laki-laki yang dia beramal malam harinya suatu <clears throat> amalan kemudian paginya dia cerita-cerita. Ya fulan, tadi malam saya berbuat demikian demikian demikian. Ini. Tadi malam saya berbuat zina sama si fulana demikian demikian demikian. demikian. Cerita pada teman temannya pagi harinya. Padahal Qad satarahullahu padahal sungguh Allah telah menutup-nutupinya, enggak membongkar aib orang tersebut, tapi dia malah membongkarnya. Menceritakan kepada rekan-rekannya. Nah ini, ini termasuk bentuk muzahir. Terang-terangan dengan kefasikannya berbuat minum khamar, cerita pada teman-temannya. Tadi malam saya minum khamar satu botol, enggak mabok. Ini ya, bangga. Atau dua botol enggak mabok bangga pada dirinya. Cerita dengan teman-temannya. Mungkin teman-temannya setengah botol sudah teler, mabok. Dia satu botol, dua botol, dua botol enggak, enggak mabok. Ini termasuk al-mujahir. Nam, tidak mengapa kita menyebutkan aibnya orang tersebut dengan kefasikannya. Wakila lil Hasan dan juga dikatakan kepada Hasan al Basri, nam seorang tabiin ditanya, al-fajir al-mul'in bifujurihi. Bagaimana seorang fajir yang dia terang-terangan mengiklankan kefajirannya. Dikralahu bima fihi hibah. Apakah dengan penyebutan kefajirannya? Nam, termasuk perbuatan hibah di dalamnya? Maka beliau menjawab, Kola la. Tidak. Tidak termasuk gibah yang terselak. Itu satu yang diperbolehkan karena wala karomata karena enggak ada kehormatan bagi orang tersebut. Nah ini ini perkataan seorang tabi'in dari Hasan Al-Basri bagaimana keadaan orang yang dia terang-terangan berbuat satu kefajiran. Tapi Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita baca. Adapun selanjutnya itu adalah perkara-perkara bagaimana kafaroh tentang berbuat hibah.